Dan begitu pula semua perkara. Paling afdalnya salat, salat fardu. Paling afdalnya sedekah, sedekah wajib, yaitu zakat. Paling afdalnya umrah, umrah wajib paling afdolnya haji, haji yang pertama itu haji yang wajib. Ligaulihi alaihi salatu wasalam dan hal itu berdasarkan firman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ma taqarrabal mutaqarribuna ilayya bimithli ada'i maftaratuhu alaihim wa la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah Dengan dasar hadis Nabi yang berbunyi tidak ada seorang hambaku yang mendekatkan dirinya kepadaku seperti mengerjakan pekerjaan yang aku wajibkan kepadanya. Dan masih saja seorang hamba mendekat kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah hingga aku mencintainya. Jadi paling afdolnya pekerjaan semua jenis syariat itu pasti yang paling utama adalah pekerjaan fardu. Summa saumul hurum. Kemudian setelah kita tahu paling afdalnya puasa-puasa bulan Ramadan, setelah itu puasa apa? Kata beliau misalnya di sini, paling afdalnya puasa sepanjang tahun selain bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan adalah puasa pada bulan-bulan haram. Sedangkan bulan bulan haram itu ada empat bulan, yaitu bulan Rajab, Syawal, eh, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sekarang sudah habis waktunya. Nah, itu paling afdolnya puasa pada bulan-bulan haram. Kenapa demikian? Karena pada bulan-bulan haram itu semua kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipatnya. Kalau kita berpuasa di hari-hari selain di bulan haram, itu berarti dilipat gandakan sampai 10 kali lipat berarti dapat 10 hasanah setiap harinya tapi kalau di bulan Muharram atau di bulan Zulqa'dah Zulhijjah begitu pula bulan Rajab kita berpuasa pada bulan-bulan tersebut maka dilipat gandakan sampai 70 kali lipatnya nah jadi yang semacam ini kadang-kadang kalau kita melihat perbedaannya itu tidak tampak Padahal segala sesuatu itu yang kita tujukan upahnya. Kita bekerja tentunya kita membutuhkan upah. Tatkala kita bekerja di dalam suatu instalasi atau dalam satu e, pertokoan dan sebagainya, di situ kita digaji 2 juta misalnya per bulannya. Kemudian di tempat lain kita akan digaji sebanyak 3 juta. Tentunya kita akan condong kepada yang 3 juta. Nah, itulah kalau urusan dunia. Tapi kenapa tidak seimbang dalam urusan akhirat kita? Nah, oleh karenanya yang menyeimbangkan seseorang itu antara dunianya dan akhiratnya itu adalah ilmu agama ini. Coba lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW menerangkan kepada kita. Kalau kita puasa selain bulan Muharram, bulan-bulan haram, maka kita pahalanya seperti 10 hasanat. Tapi kalau seumpama kita berpuasa pada bulan-bulan haram itu lipat gandakan kan, kan, sampai 70 kali lipatnya. Nah, jadi tentunya kita akan memilih untuk berpuasa pada bulan-bulan haram. Seperti kalau seumpama kita mempunyai kodok pada bulan Ramadan, hendaknya digodoknya pada bulan-bulan haram sehingga dapat dua. Yang pertama kita sudah lepas daripada kewajiban melaksanakan godok Ramadan, yang kedua kita bisa mendapatkan keutamaan berpuasa pada bulan-bulan haram. Wahia arbatun yaitu ada empat bulan Zulqa'dah wa Zulhijjah wa Muharram wa Rajab. Yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Qala Allah Ta'ala inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardu minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang termaktub di dalam kitab Allah pada saat Allah menciptakan dunia dan langit di antaranya adalah empat bulan yang merupakan bulan-bulan haram. Waqat warada anna sauma min minal ashuril hurum ya'julu siyama 30 yauman min ghairiha. Nah, ini. Telah datang riwayat daripada Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya berpuasa satu hari di bulan-bulan haram itu sebanding dengan berpuasa 30 hari pada bulan lainnya. Wasiyamu yaumin min Ramadan ya'dilu siyami salasina yauman min hurum. Dan puasa satu hari di bulan Ramadan sebanding dengan berpuasa 30 hari di bulan-bulan haram. Nah, jadi paling afdalnya puasa puasa Ramadan, lalu kemudian puasa di bulan-bulan haram. Wa warada anna man shoma salasata ayyam mutatabi'atan min syahrin minal hurumi al-khamis wal jum'ah wa sabat Allah minan nar. Nah, ini perlu kita laksanakan walaupun sekali. Di mana ada hadis walaupun derajatnya tidak sampai ke derajat sahih sehingga tidak dijadikan tidak termaktubkan dalam kitab-kitab fikih tapi derajatnya hadis itu sahih atau dhaif itu kan tergantung kepada perawinya Bukan tergantung kepada hadisnya. Bisa jadi hadis yang dihukumi oleh para ulama hadis sebagai hadis doib itu adalah hadis yang kuat, sahih. Memang benar-benar nyata dari Nabi. Cuma karena perawinya meliputi orang-orang yang tidak tiga atau yang ada cacat pada kehidupannya, maka akhirnya hadis itu menjadi turun derajatnya. Nah, sehingga dikatakan oleh para ulama walaupun hadisnya doif asalkan di dalam ilul akmal maka boleh kita untuk melaksanakan dengan hadis itu di sini sebutkan katanya kalau orang berpuasa tiga hari berturut-turut pada hari Kamis, Jumat, Sabtu tiga hari berturut-turut di bulan haram silahkan mau yang bulan Rajab bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah atau Muharram pokoknya Kamis, Jumat, Sabtu berturut-turut maka pahalanya apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah akan menjauhkannya daripada api neraka. Di dalam Ihya Ulumuddin disebutkan hadis yang lainnya ya, yang juga semakna dengan hadis ini tapi berbeda keutamaannya di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin barang siapa orang berpuasa pada hari Kamis, Jumat, Sabtu berturut-turut maka Allah akan menghitungnya seakan-akan dia beribadah selama 650 tahun. Nah, itu kan luar biasa gitu. Dan jangan sampai kita katakan untuk memberikan pahala 650 tahun itu bagi Allah sangat tidak mungkin, sangat mungkin. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda kalau seumpama ada seorang yang seumur hidupnya dia itu bermaksiat, tapi satu kali dia di akhir umurnya berbuat kebaikan, maka Allah bisa mensejajarkannya dengan mereka yang seumur hidupnya penuh dengan ketaatan. Karena semua itu kepada masya Allah. Kalau seumpama Allah Ta'ala, oleh karenanya Imam Syafi'i pernah ditanya oleh eh, orang-orang e, Mu'tazilah. Yang berakidah Mu'tazilah itu. Yang mewajibkan Allah untuk melaksanakan sesuatu yang lebih manfaat. Yang lebih pantas Bukan menurut masyiahnya tidak, tapi yang lebih pantas. Orang taat ya harus masuk surga, orang maksiat ya harus masuk neraka. Tapi mazhab kita tidak seperti itu. Mazhab kita semuanya tergantung kepada masyiah Allah. Kalau Allah berkehendak, masukkan surga orang yang berbuat maksiat, masukkan ke neraka orang yang melaksanakan taat. Oleh karenanya Imam Imam Syafi'i pernah ditanya, "Bagaimanakah menurut Anda?" Kalau ada seseorang yang seumur hidupnya melaksanakan ketaatan demi ketaatan. Kemudian dia meninggal dalam ketaatan itu. Apakah dia harus masuk surga ataukah pilihan itu berada pada orang lain? Maksudnya Allah SWT. Maka dijawab oleh Imam Syafi'i. Kalau seumpama kehidupan ini menurut kita, menurut kehendak kita, maka Berarti kalau seumpama Allah memasukkannya ke dalam surga, ke dalam neraka, berarti Allah zalim. Tapi kalau seumpama kehidupan yang ada di dunia ini menurut kehendaknya Allah, kemudian orang yang taat yang memenuhi ketaatan dalam seumur hidupnya itu dimasukkan dalam neraka oleh Allah, maka itu bukan zalim. Allah tidak zalim. Kenapa? Allah melaksanakan sesuai dengan kehendaknya. Nah, oleh karenanya akhirnya orang Mu'tazilah itu langsung diam Nah, jadi kita harus tahu bahwasanya kehidupan di dunia itu bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Kalau sudah kehendak Allah terserah Allah mau masukkan kemana saja terserah. Nah, oleh karena justru ini yang sangat menakutkan kepada kita semuanya, di mana belum tentu kita yang semacam ini kita meninggal dalam keadaan eh, husnul khatimah. Tapi belum tentu mereka yang di luar sana yang berbuat maksiat demi maksiat itu kemudian dia meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Belum tentu bisa jadi dalam keadaan husnul khatimah. Berapa banyak orang-orang bermaksiat itu kepada Allah Taala subhanallah meninggalnya dalam keadaan sujud. Meninggalnya dalam keadaan sujud. Padahal hari-harinya dipenuhi dengan perzinahan, hari-harinya dipenuhi dengan minum khamar, tapi subhanallah meninggalnya dalam keadaan bersujud. Apakah tidak mungkin Allah Ta'ala memasukkannya ke dalam surga? Padahal Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, فَإِنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَا بِخَوَاتِمِهَا Semua perkara orang tidak ditentukan pada awalnya. Tidak ditentukan pada pertengahannya, tapi ditentukan pada akhirnya. Oleh karena itu, supaya kita lepas daripada ketakutan yang semacam ini, paling tidak kita jangan pernah mengandalkan pekerjaan kita. Karena kalau kita benar-benar mensinergikan amaliyah-amaliyah kita setiap hari dengan yang ada dalam kitab Nasoeh Dunia ini. Dengan yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka niscaya kita akan dapatkan amaliyah-amaliyah kita itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Dari saking banyak penyakit-penyakitnya yang bisa menyebabkan kita tidak terima amal kita. Lalu apa yang kita andalkan? Tidak ada lain. Yang kita andalkan adalah syafaat. Syafaatnya Nabi Muhammad. Syafaatnya para ulama yang sekarang ini ada. Mereka itu. Nah, itu yang kita harapkan. Karena mereka itu adalah waris para nabi. Syafaatnya orang tua. Syafaatnya para solehin syafaatnya para aulia itu yang kita harapkan sekarang ini itu yang kita cari apalagi Nabi kita Muhammad SAW banyak bersabda di mana sabdanya itu berkaitan dengan para ulama Walaupun sekarang sebagaimana kita jelaskan, kadang-kadang ada ulama yang begini, ada yang begitu dan sebagainya. Tetap kita tidak bisa, tidak diperbolehkan untuk melihat kepada sisi negatifnya. Selama dia dikatakan ulama, maka yang namanya ulama tetap akan menjadi mulia dengan ilmu yang ada pada diri mereka. Ulama walaupun tersesatnya bagaimana, tapi dengan ilmu yang ada pada diri mereka, dengan kemuliaan ilmu yang ada di, pada diri mereka, diharapkan lebih daripada ketimbang orang yang bodoh yang berbuat maksiat untuk kembali bertobat kepada Allah SWT. Ada orang alim tapi dia sesat. Ada orang alim tapi dia suka berbuat maksiat. Ada orang bodoh suka berbuat maksiat. Yang lebih diharapkan untuk cepat kembali ke jalan yang benar, bertobat kepada Allah itu orang alim. Berkat apa? Berkat ilmunya. Karena kapan dia ingin bertobat, dia sudah tahu jalannya. Berbeda sama orang yang bodoh. Kalau orang yang bodoh dia itu ingin bertobat, dia masih cari-cari tahu gimana caranya. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama bahwasanya orang alim walaupun tidak mengamalkan dengan ilmunya, Walaupun dia sesat, tetap kita harus memuliakan mereka. Bukan karena diri mereka tidak, tapi karena ilmu yang ada pada diri mereka. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Beliau ya Rasulullah, "Man huwa sahibul ilim?" Wahai Rasul, siapakah orang yang mempunyai ilmu itu dan apakah keutamaannya? Maka Nabi SAW menjawab, Huwa siraju hadhil ummah. Mereka orang-orang yang punya ilmu itu adalah lampu yang menerangi bagi umat ini. Fatuba liman ahabbahum Fatuba liman a'rafahum Maka beruntung bagi mereka yang mencintainya Beruntung bagi mereka yang mengenalnya Mengenal saja oleh Nabi SAW disebutkan Beruntung bagi mereka yang mengenal mereka. Apalagi sampai duduk bersama. Apalagi sampai mencintainya. Fawailun liman angkarahum. Wawailun liman abghadahum. Dan celaka. Sungguh celaka kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang mengingkari para ulama. Barang siapa yang membenci kepada para ulama. Faman ahabbahum Barang siapa yang mencintai mereka para ulama asyhadu annahu min ahli jannah. Aku bersaksi bahwasanya dia termasuk ahli jannah. Wa man abghadahum barang siapa yang membenci mereka abghadahu abghadna barang siapa yang membenci mereka maka aku juga akan benci kepada orang itu. Wa syahidna annahu min ahli nar dan kami akan bersaksi bahwasanya dia adalah termasuk ahli neraka. Nah, jadi cukup kita itu cinta kepada mereka. Oleh karenanya pesannya Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umatnya ini adalah kun jadilah Kata-kata kun itulah lah kamu untuk jadi gitu. Kun aliman, jadi orang alim. Gak ada yang lebih mulia daripada orang alim itu tidak ada. Abdullah bin Mubarak seorang sufi, seorang wali, seorang alim, seorang faqih. Banyak label-label, banyak lakop-lakop gelar-gelar yang tertuju pada dirinya dari saking mulianya beliau ini. Ini si Abdullah bin Mubarak ini adalah orang yang paling kaya di Baghdad, tapi juga orang yang paling alim di Baghdad. Sehingga dikatakan kekayaannya itu setiap hari pemasukannya itu dari saking kayanya dia itu seribu dinar, padahal kewajibannya zakat itu dua puluh dinar, seribu dinar pemasukannya setiap hari. Tapi sampai akhir tahun, sampai akhir haul dia tidak kena zakat. Kenapa? Sebelum sampai haul tidak ada uangnya. Semua ulama yang hidup di Baghdad maka beliau yang hidupinya. Ini uang untuk keluarganya, ini uang untuk menerima tamunya, ini uang semua diurusi sama dia. Semua ulama yang ada di Baghdad dia yang menghidupinya. Dan beliau ini seorang ulama, seorang wali Allah yang sudah pernah menghajikan Nabi sebanyak seribu kali haji. Seribu kali haji. Berapa kali kita melaksanakan haji untuk Nabi Muhammad SAW? Ini seribu kali haji. Dia sendiri setelah hajatul Islam, kemudian haji untuk orang tuanya, Kemudian selanjutnya sampai beliau meninggal dunia semua hajinya diberuntukkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambah lagi beliau itu setiap tahun menyewa beberapa orang untuk menghajikan Nabi Muhammad SAW. Dan tercatat sebelum dia meninggal sudah menghajikan Nabi sebanyak seribu kali haji. Dan di antara manakibnya beliau, beliau satu tahun berjihad bisa bila satu tahun dia melaksanakan ibadah haji. Sehingga suatu waktu, ini diantara faedahnya sodako ini, sebagaimana saya jelaskan. Beliau itu sudah mempersiapkan beberapa orang yang disewa untuk melaksanakan haji untuk Nabi Muhammad SAW. Berangkatlah beliau bersama rombongannya itu, dan beliau membawa uang untuk bekalnya dan bekal mereka semuanya. Sampai di tengah jalan, beliau bertemu dengan seorang tua yang dia itu mengais-ngais sesuatu di sampah Kemudian dia sebagai seorang alim wajib mengingkarinya dia dekati perempuan itu. Dikatakan, apakah kamu seorang muslimah? "Gal iya, saya seorang muslimah. Kenapa kau ambil e, bangkai ini? Bukankah kamu sudah tahu bahwa saya makan bangkai itu hukumnya haram? Maka beliau katakan, si perempuan itu berkata kepadanya, bagimu ini haram, tapi bagi kami ini tidak haram, tapi halal. Karena saya adalah seorang janda yang ditinggal mati suami saya anak saya sembilan, perempuan semuanya, kami tiga hari tidak makan. Akhirnya apa? Sedih, Sayyidina Abdullah bin Barok, yang tadinya sedia kala dia mau berangkat haji, kemudian uang bekalnya yang untuk dia itu diberikan kepada perempuan tua itu dan diperintahkan untuk menghidupi anak-anaknya. Sudah dia kembali lagi, setelah kembali lagi, subhanallah, waktu mereka para hujat itu pulang, akhirnya mereka e, didatangi oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak untuk minta doa seperti biasanya itu. Tapi setiap kali datangi mereka selalu mereka mengatakan doakan juga saya dan semoga haji kamu mabrur. Ya heran, padahal dia tidak haji. Saya nggak haji wahai teman, wahai sahabat. Mereka mengatakan bagaimana kamu mengatakan tidak haji orang saya melihat kamu, kamu beli ke minum saya, kamu membantu saya naikkan ke kuda, kamu punya banyak cerita-cerita tentang Abdullah Mubarak ini. Akhirnya dia merasa bingung, Sampai ke rumahnya dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh mereka. Subhanallah pada malam harinya dia tidur bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ini Abdullah bin Mubarak ini bermimpi Nabi dan dikatakan Galia ya Mubarak, apakah kamu merasa heran dengan apa yang mereka katakan? Galia wahai Rasul, tahukah kamu seorang wanita yang kamu berikan sodakohmu? Galia, itu adalah cucuku. Dengan sebab kamu bersodakoh kepadanya, maka Allah menciptakan seorang malaikat yang menghajikan kamu setiap tahun sampai hari kiamat nanti. Nah, jadi karena satu kali sedekah menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia itu ditulis sampai hari kiamat nanti, sampai tahun-tahun ini dia selalu dilaksanakan haji untuknya. Padahal meninggalnya itu sudah hampir 900 tahun yang lalu. Jadi 900 kali sudah dilaksanakan haji untuk Sayyidina Abdullah bin Barak. Nah ini si Abdullah bin Barak ini seorang ulama Fem. Di mana beliau itu mengatakan bahwasanya jika ada seseorang fem, yang berbuat yang berbuat kebajikan, kemudian tidak merasa bahwasanya kebajikannya itu diterima oleh Allah Taala, maka dia itu adalah orang yang jauh daripada Allah Subhanahu Taala. Nah, jadi kita harus yakin, fem, harus yakin bahwasanya orang yang mem, yang berbuat kebajikan itu bahwasanya kebajikan itu pasti diterima oleh Allah taala. Ini orang alim, orang kaya juga. Tapi subhanallah yang kekayaannya itu digunakan lebih untuk para ulama. Sehingga ada salah satu muridnya itu berkata kepadanya, Galia Imam, kenapa kamu tidak menyeluruhkan saudara kamu kepada siapapun? Fukoro masakin, para janda, para aitam. Apa kata beliau? Karena saudara kepada para ulama itu lebih utama daripada yang lainnya. Karena mereka itu sibuk untuk mengajar. Sibuk untuk berdakwah sehingga mereka itu tidak mempunyai luang waktu untuk mencari harta. Nah itu saya Abdullah Barok. Jadi perhatiannya kepada ulama itu semacam itu. Nah, kenapa? Ulama itu adalah orang yang paling diharapkan syafaatnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, La yashfa yawmal qiyamah illa salasatun. Tidak akan memberi syafaat nanti kelak pada hari kiamat kecuali tiga golongan saja. Gak ada golongan yang keempat gak ada. Yaitu Al-anbiya, sumal ulama, sumal syuhada. Para nabi, para alim, kemudian para syahid. Nah, itu perintahnya Nabi. Kun aliman. Kalau kita sudah tidak menjadi alim, usahakan anak kita jadi alim. Anak kita nggak bisa jadi alim semuanya. Karena apa? Kita membutuhkan mereka itu membantu keduniaan kita misalnya. Ente punya anak berapa? Lima orang. Satu orang saja. Jangan satu orang khusus untuk agama. Kalau dia sudah jadi ustazah, dia sudah jadi ustaz, maka beruntung kamu. Walaupun kita meninggal dunia nanti tetap yang namanya aliran pahala terus sampai kepada kita. Kalau sudah kita punya anak seorang ustaz, seorang ustazah, seorang alim, seorang alimah, maka yang namanya orang alim itu nggak bisa ditandingi dengan apapun juga. Walaupun yang semacam ini bukan semua orang alim yang mendapatkannya, tapi orang alim yang benar-benar mengamalkan dengan keilmuannya, yang penuh dengan ketakutan kepada Allah dalam kesehariannya, itu maksudnya orang alim semacam ini. Tapi dikatakan Shallallahu Alaihi SAW, siapa yang mencintai mereka, maka aku bersaksi bahwasanya dia itu termasuk ahli surga dengan syafaatnya mereka para ulama itu. Nah, kalau nggak bisa kita jadi orang alim ya sudah. Kata Nabi, kun muta'aliman, jadilah kamu orang yang belajar. Alhamdulillah yang datang semua ini di masjid semua orang belajar. Kata Nabi SAW, man kharaja li talabil ilm fahuwa yujahid fi hatta yarja. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, Berarti dia keluar seakan-akan berjuang fisabilillah. Sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi selama kita masih berada di luar rumah, berada di masjid, sampai kita pulang ke masjid, kita ditulis seakan-akan berjuang fisabilillah. Luar biasa. oleh karena itu, Alhamdulillah, jangan ditinggalkan yang namanya pengajian semacam ini, biar kita itu termasuk kategori yang kedua, muta aliman. Kalau nggak bisa, belajar. Kenapa? Udah tumpul otaknya. Apa yang mau ditulis, saya nggak mendengarnya juga kurang jelas misalnya namanya muta'alim itu harus megang buku gitu. Ini kan kebanyakan tidak cuma hanya mendengarkan saja. Ya sudah, kita termasuk kategori yang ketiga. Karena Nabi SAW bersabda, kun mustami'an. Kalau nggak bisa jadi orang yang belajar, nggak bisa jadi santri, ya sudah. Jadi orang ketiga. Siapa dia? Orang yang mendengar saja. Mendengar, hadir pengajian. Nah, itu juga termasuk. Kalau nggak bisa kata Nabi Muhammad, jadilah orang keempat. Siapa dia? kun muhibban lahum jadilah orang yang cinta kepada para ulama wala takun khamisan fatahlak jangan kamu jadi orang kelima sudah bukan orang alim bukan santri bukan pendengar pengajian nggak pernah hadir majelis salim bukan pencinta kepada mereka kemudian malah benci kepada mereka bila ini yang berbahaya karena apa darahnya para ulama itu masmum jadi beracun pernah suatu waktu Ibn Hajar Al-Haitami dia itu sebagai imam di Haramain pada masanya. Ketika beliau melaksanakan sholat subuh, mau berangkat sholat subuh, tiba-tiba kakinya itu disengat oleh kalajengking Padahal beliau itu berangkatnya dari rumahnya sebelum datangnya tibanya waktu sholat subuh. Begitu disengat oleh kalajengking maka dia katakan, berarti sudah masuk waktu sholat subuh. Padahal belum dikumandangkan azan. Ditanya oleh muridnya, wahai imam, bagaimana kamu tahu bahwa saya sekarang sudah masuk waktunya sholat subuh? Apa jawaban beliau? Iya, karena aku sudah disengat oleh kala jengking. Padahal Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang baca audul kalimatillah tamati min syarri ma pada sore hari, maka dia akan dijaga oleh Allah Ta'ala daripada sengatan kala jengking sampai terbit fajar. Kalau pagi hari kita membaca audul kalimatillah tamati min syarri ma maka akan dijaga Allah Ta'ala dari sengatan kalajengking dan ular sampai terbenam matahari. Nah, sekarang aku tahu, aku sudah tersengat, berarti ini adalah waktu subuh. Subhanallah, langsung pada saat itu sudah ada kemandangan. Pada saat itu para murid-muridnya, pecinta-pecintanya takut kepada beliau. Disengat oleh kalajengking. Kalajengking bukan kalajengking Indonesia, kalajengking di gurun pasir sana. Ganas sekali, racunnya itu sangat mematikan. Sehingga mereka khawatir, imam tidak mau kembali lagi ke rumahnya. Tapi akan meneruskan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kata muridnya, wahai imam lebih baik kamu e, kembali kembali saja ke rumah, istirahat saja dan diobati ini. Apa katanya Ibn Hajar? Kalau tidak, darahnya para ulama itu penuh dengan bisa. Bukan saya yang mati, tapi jengking itu ya akan mati. Subhanallah dilihat itu jengking itu setelah menyengat Sayyidina Imam Ibn Hajar, dia pergi. Begitu pergi tidak lama kemudian gelimpang dia, mati. Jadi Ibn Hajarnya nggak apa-apa, kemudian kalajengnya itu yang rajin. Jadi sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, damul ulama masmum, darahnya orang-orang alim itu sangatlah mengandung racun. Jadi hati-hati dengan kita membicarakan para ulama yang bagaimanapun bentuknya, apakah ulama partai, ulama jabatan, ulama yang bagaimanapun sudah. Selama kita katakan mereka itu adalah ulama kita, agungkan dia, muliakan dia karena martabat ulama itu telah disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah pewaris para nabi. Kalau seumpama orang biasa saja kita diperintahkan oleh Nabi untuk berhusnudon, dia itu akan bertobat di akhir umurnya. Dia itu akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah apalagi orang alim sudah tahu jalannya. Lebih tahu, lebih gampang mereka itu kembali kepada Allah ketimbang orang-orang yang bodoh yang suka bermaksiat itu. Nah, oleh karenanya siapapun para ulama kita agungkan dia, kita muliakan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba aliman faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintai orang alim dari hatinya tapi cinta kepada orang alim dari hatinya, maka berarti dia itu cinta kepada aku. Kalau sudah cinta kepada aku, maka dia nanti akan bersamaku nanti kedudukannya dalam surga. Semoga kita termasuk yang mencintai para ulama. Semoga kita termasuk yang mendekat kepada para ulama bukan takut kepada para ulama, mencintai kepada para ulama, berusaha mendengarkan titah dan pesan para ulama sehingga tidak diharamkan Allah taala berkatnya para ulama dan semoga kita termasuk orang-orang yang mau mendengarkan wasiat-wasiat, nasihat-nasihat daripada para ulama yang membawa kita kepada kebenaran yang membawa kita kepada kebersihan hati, yang membawa kita kepada kesenangan, yang membawa kita kepada kebahagiaan di dunia sampai di akhirat nanti. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mempunyai jariah. Sebelum kita meninggal sudah punya jariah, baik berupa harta yang jariah, sedekah jariah, maupun seorang anak yang soleh yang selalu mendoakan kita, yang mengirimi kita amal-amal yang baik, maupun doa ilmu yang bermanfaat yang akan terkirimkan selalu kepada kita pahala-pahalanya dan semoga anak-anak kita walaupun satu orang ada yang menjadi seorang ustaz menjadi seorang penyambung lidah Nabi SAW menjadi seorang ulama sehingga kita itu bangga dengan mereka Nabi SAW juga bangga kepada mereka dan semoga kita tidak ada satupun di antara kita ataupun keluarga kita keturunan kita sampai hari kiamat nanti termasuk yang benci kepada para ulama yang tidak senang kepada para ulama, tidak menghargai para ulama, tidak menghormati para ulama dan semoga kita termasuk yang sangat mencintai mereka sampai akhir hayat nanti dan semoga kita berkatnya para ulama, semoga kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa laniyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina fa'atina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qulubana ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته علينا warida bima qasamtahu alaina Allahumma qdi fi qulubina raja'aka waqta raja'na amman siwak hatta la narju ahadan ghairaka Allahumma wada'ufat anhu quwwatuna wa qasura anhu amaluna wa lan tantahi ilaihi rukbatuna wa lan tablughu mas'alatuna wa lam yajri ala alsinatina mimma ataita ahadin min awwalin wal akhirin min yaqin wa khussana bihi ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin